بسم الله الرحمن الرحيم رأى سيدنا رضي الله عنه في يوم الجمعة في شهر صفر سنة ست وأربعين ومائة وألف كأنه في تريم في علمة المعلم عمر باغريب وكأن المعلم المذكور جالس في العلمة يعلم السبيان وهو في حالة جميلة أحسن مما يعهدها سيدنا وكأنه يعلم الصغار الأبيات التي للحبيب طاهر بن حسين بن طاهر التي في أثناء النونية نظم سيدنا وهي أيا صاحي ذي الدار دار عناء وما كان فيها جميعا ففان إلى آخرها فكانت تعجب ويستعيد وإذا قرأت مرارا ثم انتبه سيدنا رضي الله عنه وقص الرؤيا كما ذكرت فقال علموا القصيدة المذكورة الصغار لأجل ترسخ في قلوب محبة الآخرة قبل محبة الدنيا الحذر تخلون يسبق ماء عفران إلى الجروب yakni mahabbatad dunya fayaji'u ma usir yakni mahabbatal akhirah fala'at yuhassil mahal Di sini diingatkan kita oleh Al-Habib Ahmad Muhammad bin Zul Smith Qasidah ala ayasah diddar daru ana للحبيب من هذا؟ حبيب طاهر بن حسين بن طاهر آه. أيا صاح ذي الدار دار عنا وما كان فيها جميعا ففان ini dunia adalah tempat anak taab tempat payah dan apa yang di dalamnya wa ma fiha jami'an fafan semua yang ada di dalam dunia ini adalah fani, akan binasa semuanya dikatakan anak-anak kamu kenalkan akhirat sebelum dunia supaya nggak cinta dunia. Jadi anak-anak kecil ini kenakan akhirat sebelum dunia supaya nanti kalau dewasa nggak cinta dunia. Kenapa? Karena kalau sudah masuk dunia ke dalam hati kamu, walaat hasil mahal. Nanti akhiratnya nggak dapat tempat nanti. Nggak dapat tempat. Ada hadis Nabi menyatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih wa man ahabba akhiratahu adarra fa fa'athiru ma yabqa ala ma yafna siapa orang yang cinta kepada dunia berarti pasti akan merugi akhirat siapa akan yang cinta akhirat dia siap merugi dalam urusan dunia karena itu lebih penting kan urusan yang kekal daripada urusan yang akan sirna atau binasa. Eh, ثم قال رضي الله عنه وكان المعلم عمر باغريب المذكور سنه قريب من سن الحبيب عمر والدي والفقير تعلم عند المعلم المذكور وقال الحبيب حامد بن عمر إن المعلم باغريب سعد سعد وقته يعني مثل سعد السويني في وقته أو كما قال ماشي ماشي ماشي البحث ثمر وقال رضي الله عنه قال بعد السلف رضي الله عنهم وإن استطع إن استطعت أن تجعل آنية بيتك خزفا فافعل يشير إلى القناعة <laughs> Kalau kamu tadi itu sebagian salaf menyatakan kalau kamu tadi itu mampu menjadikan wadah di rumah kamu itu dari tanah kerjakan. Artinya ingona ada. Makannya sama cowek misalnya. Eh, kemudian eh, gelasnya dari tanah, semuanya sebelah tanah. Itu kalau inti mampu kerjakan. Artinya jangan terlalu kamu tadi itu berlebihan dalam urusan duniawi. Nanti akhirnya kamu bisa cinta dunia. Hah? bisa cinta dunia. Kalau inti bisa hidup sangat sederhana, inti lakukan. Itu akan lebih baik supaya kamu bisa zuhud daripada urusan dunia dan kamu bisa menerima rezeki dengan seadanya karena kekayaan itu adalah sifat menerima daripada rezeki seadanya. Al-qanaatu malun la yanfat kata Nabi. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu hummu bil khair yarfa'kumullahu fid darain ad-dunya wal akhirah jadikan kamu dari itu pikiran kamu sumpaknya kamu keseriusan kamu dalam urusan kebaikan maka Allah akan mengangkat derajat kamu di dunia dan akhirat jangan sumpek urusan tijarah aja ente jangan urusan dunia aja nggak ada nilainya nanti kamu. Jadikan pikiran kamu itu sumpeknya untuk urusan yang khair aja maka urusan dunia akhirat diangkat oleh Allah. Di dunia kamu akan menjadi orang dikenal, di dunia kamu akan menjadi e, lancar rezekinya, kecukupan semuanya. Di akhirat kamu akan menjadi orang yang, yang punya martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hmm, sebaliknya kalau kamu tadi itu pikirannya di dunia, ha, maka kamu akan jadikan orang yang fakir dunia dan akhirat. Ada hadis man kana man asbaha wa hammud dunya ja'ala Allah al-faqra baina 'ainaihi Siapa orang yang pagi hari langsung mikir dunia, maka kefakiran akan ditaruh ada di muka matanya dia. Setiap saat dia akan yakhaful fakir, takut jadi fakir. Walaupun di tarwatin, di malin gathir. Walaupun dia orang yang sangat kaya raya. Hmm? Ya. Wa qala unwul khair yudhaffirkumullahu bihi fi afiyah. Lianna al-mu'min ma zada ala sairin nas illa bin niyatis salihah amma a'malu zahir faqad tata'atta minal munafikin lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yakni an-niyatis salihah niatlah kamu kebaikan karena dengan niat kebaikan kamu akan menjadi orang yang afia selamat selamat dalam urusan segala hal di dunia maupun di akhirat kenapa karena amal kamu dari itu kalau tidak diniati niat salihat itu sia-sia. Yang bisa beramal itu bukan hanya orang mukmin, orang munafik bisa beramal. Mereka juga sholat, mereka juga berzikir. Tapi yuraunan nas. Fawailul musallin alladzina hum fi salatihim sahun hum yuraun. Mereka itu beramal, tapi mereka itu ria, orang-orang munafik tadi itu. Karena itu yang paling penting itu adalah bukan amalnya saja, tapi amal yang didasari niat yang baik. Itulah orang yang beriman. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahkan orang kafir bisa beramal. Nah. Lan yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan daging sembelihan tadi itu yang Allah terima atau darahnya hewan tadi itu yang Allah terima, tapi takwanya, niat yang baik tadi itu. Niatnya untuk melaksanakan perintah Tuhan, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, orang-orang Arab dulu itu kalau mereka itu juga berkorban ya. Mereka kalau ada ya itu juga berkorban mereka tadi itu, orang-orang musyrikin dulu itu. Cuma mereka tadi itu sebagai sesembahan. Jadi kalau sudah kurban gitu daging-dagingnya sama darah-darahnya dioles-oleskan ke Ka'bah. Dia kalau menganggap kalau sudah dioleskan ke Ka'bah berarti sampai kepada Allah. Karena itu Allah menyatakan la yanalallahu luhumuha wala dimauha. Yang bisa meraih ridha Tuhan itu bukan darahnya atau da dagingnya itu kurban tapi at-taqwa minkum ay an-niyat salihat yang bisa meraih ridho Allah itu adalah niat yang baik di antara kamu hmm, jadi eh, karena itu perbaiki itu niat ya yang bisa membedakan amalnya munafik dan amalnya bukan orang munafik itu adalah niat bahkan bisa membedakan antara amalnya orang mukmin dan orang kafir itu adalah juga niat وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هموا بالأمور العالية وإياكم وأسافل الأمور فإني ما هممت بأمر إلا نلته أو كما قال حتى أنه هم بالملك فبلغه الله إياه ثم عزفت نفسه إلى الملك الأبدي والله سبحانه وتعالى با يبلغه إياه أو كما قال Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Adil Daripada Bani Umayyah Khalifatul Adil Umar bin Abdul Aziz dikenal Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Dia menyatakan Hummu bil umuril aliyah Kalau kamu itu berharap Jangan urusan yang sepele, yang tinggi Wa idha sa'altum Sa'altumullah fas'alul firdaus Al-a'la Kalau kamu minta kepada Tuhan Jangan minta yang remeh Minta derajat yang tinggi di surga minta jannatul firdaus yang tertinggi Jangan kamu itu minta yang remeh-remeh. Eh? Termasuk urusan dunia ini adalah dianggap remeh. Isinya eh, illa sakhaful agil khali. Ma yarda bidun illa sakhaful agil khali. Tidak ada yang ridho dengan sesuatu yang remeh kecuali orang yang enggak waras pikirannya. Enggak hmm? cerdas itu. Suruh milih berlian sama kaca milik kaca, nggak cerdas ini orang. Hah? Kalau urusan jangan urusan yang rendahan inti cita-citanya, yang tinggi. Wa iyyakum wa asafilal umur. Karena itu hati-hatilah kamu dengan urusan-urusan yang rendah. Kepingin rakseh, kepingin majelas, kepingin gawa, kepingin marung, kepingin ada asafilul umur. Hah? Kepingin rahat, ini asafil umur. Hati-hati kamu jangan kamu urusan-urusan yang rendah model begitu. Fa ini mahamam tu bi amrin illa tuh, Kata Sayyidina Umar, aku tidak menginginkan sesuatu yang tinggi kecuali aku dapatkan. Sampai beliau ingin jadi pemimpin raja, jadi raja. Dan dia ingin masuk surga yang tertinggi, nanti di akhirat pasti akan dikasih oleh Tuhannya. Karena itu harapan kamu sama Tuhan jangan harapan yang rendah. Harapan yang tinggi, jadi alama, jadi kamu tadi itu orang yang hebat. Jadi tapi dibarengi dengan mujahadah, dengan istihad, dengan semangat. walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maksudnya Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala tampakkan karomahnya karena keadilannya sampai yajtami'u dzibu wadh dhanu fi mahallin wahid. Sampai kumpul jadi satu antara serigala dan domba ini. Dombanya enggak memakan eh, eh, tidak merasa khawatir, tak ketakutan dengan serigala, serigalanya khuyir sama domba. Kenapa? Karena keadilan beliau yu'athir hatta fil hayawan. Keadilan beliau itu sampai berpengaruh sampai hewan. Ini karena itu pemimpin yang adil itu itu akan membuat rakyatnya itu tenang hmm, rakyatnya tadi itu akan menjadi tidak apa merasa aman begitu. Huh? merasa aman. Waktu dilantik jadi khalifah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini di rumahnya tangisan namanya. Tidak ada perayaan, tidak ada apa, tangisan. Pak Adin ditanya, diteliti, istrinya menangis. Kenapa? Didudukkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Syekh Ana jadi khalifah, ada di sini ada dua pilihan kamu boleh milih salah satu tetap jadi istri anak kalau kamu gelang kamu pakaian-pakaian yang mewah kamu masukkan baitul mal dan yang kedua tidak boleh nuntut bagian kamu kilir jangan nuntut hidup seadanya tetap jadi istri anak kalau enggak sekarang anak cerai biar dikawin sama orang lain nanti Nangis mereka, anak ikut sama inti sampai akhirat. Copot semuanya. Jadi pemimpin yang nggak pakai emas kalau istrinya Umar bin Abdul Aziz itu. Pakaiannya sederhana. Wah, selama dua tahun memimpin beliau tidak pernah junub kecuali dua, dua kali. Gak ada ada ada waktu. Jadi nggak pernah main golep beliau. Nggak pernah istirahat hari Sabtu sampai hari Ahad nggak pernah siang dan malam khidmah untuk umat Muhammad. Hmm? Khidmah untuk umat Muhammad Karena itu setiap ada orang yang adil disebut Umar. Ya, nisbat kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz atau Sayyidina Umar bin Al-Khattab karena beliau adalah orang-orang yang adil Radiyallahu anhu majumain.